ini ucapan Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah bahwa kami ahlu sunnah beriman dengan kebangkitan beriman dengan hari pembalasan yaumul qiyamah beriman kepada hari perhitungan dan hari ditunjukkannya amalan-amalan perbuatan dan juga dibacanya catatan-catatan amal dan juga beriman dengan pahala dan dosa dan juga beriman dengan surat wal mizan dan syarah bahwa Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah menjelaskan dengan panjang tentang al baath Berarti kemarin beberapa pertemuan kita baru membahas kalimat nu'min bil ba'ath. Titik. Baru membahas tentang al baath kebangkitan. Dan sudah kita bahas kesimpulannya bahwa kebangkitan itu dengan ruh dan jasadnya. Dan berkumpulnya ruh dan jasad yang qiyamah adalah lebih sempurna bahkan sangat sempurna maka sekarang akan dibahas ucapan berikutnya, wa jazaul a'mal. Wa qawluhu wa jazaul a'mal. Adapun ucapan musannif dan balasan dari amalan-amalan. Tentunya terkandung dalam dalil-dalil. Di antaranya apa yang Allah sebutkan dalam surat Al-Fatihah. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin maknanya adalah pemilik hari pembalasan. Atau dalam riwayat yang juga sahih dibaca dengan Maliki Yaumiddin. Tidak dipanjangkan mimnya. Maka maknanya penguasa hari pembalasan. Muhammad sahih. Keduanya adalah sahih. Demikian pula dalam ayat lain dalam surat An-Nur ayat 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma idzin yuwaffihimullahu dinahumul haqq وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينَ Pada hari itu, yuwaffihim. Allah akan tepati. Allah akan sempurnakan. Dinahumul haq. Din mereka yang hak. Saya katakan din. Tidak saya katakan agama. Karena di sini makna din sama dengan makna malik yaumiddin Sedangkan makna din adalah perbuatan dan amalan. Wadin maknanya balasan perbuatan-perbuatan. Wadinu al-jaza. Din maknanya balasan. Sebagaimana disebutkan dalam pepatah Arab, kama tadinu tudan. Disebutkan oleh mereka, orang-orang Arab, kama tadinu tudan Sebagaimana engkau berdin, maka seperti itu juga engkau didin. Artinya sebagaimana engkau berbuat, seperti itu pula engkau dibalas. Kama tadinu tudan. Tadin artinya ta'amal, tudan artinya tujaza. Tudan, tujaza. Maka mereka menyebutkan istilah seperti itu. Kama tadinu tudan. Qala Aikama tujazi tujaza. Makna sebagaimana engkau membalas, engkau dibalas. Wa qala ta'ala, juga Allah berfirman, wa jazaa'an bima kanu ya'malun. Ini juga dalil bahwa itu kata Allah sebagai jazaan dengan apa yang mereka perbuat. Balasan terhadap apa yang mereka perbuat. Dalam surat As-Sajdah Demikian pula dalam ayat lain dalam surat An-Naba Allah katakan jazaa'an wifaqa itu adalah balasan yang setimpal. Balasan yang sesuai. Allah akan balas dengan seadil-adilnya. Atau dalam ayat lain Allah berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu 'ashru amsalihha." ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون Siapa yang datang membawa kebaikan-kebaikan maka akan diberi pembalasan sepuluh kali lipat. ومن جاء jaa sedangkan yang datang yaumul qiyamah membawa kejelekan-kejelekan maka tidak dibalas kecuali seperti apa yang dia perbuat. Fala yujza illa mithlaha. Tidak dibalas kecuali sesuai dengan perbuatannya. Wahum la yuzlamun. Mereka tidak akan dibolimi. Demikian rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wahuwa arhamur rahimin. Kalau kebaikan Allah lipatkan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Sedangkan kalau dosa tidak dihitung kecuali satu catatan. Dan dibalas setimpal sesuai dengan perbuatannya. Qala demikian pula dalam ayat lain Man jaa'a bil hasanati falahu khairun minha wa hum min faz'i yawma idin aminun Siapa yang datang membawa kebaikan maka dia mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari apa yang mereka perbuat dan mereka akan merasa aman dari faza'i yaumaidin. Mereka akan merasa aman dari kengerian pada hari itu. Kedahsyatan pada hari itu. Wa man jaa'a bisayyi'ah, sedangkan siapa yang datang dengan kejelekan, fakubbat wujuhuhum finnar, akan disungkurkan dengan wajahnya di bawah ke dalam neraka. Hal tujzawna illa ma kuntum ta'malun. Kalian enggak dibalas kecuali sesuai dengan apa yang kalian perbuat. Demikian pula dalam ayat lain. Dalam surat Al-Qasas. Man jaa bil hasanati falahu khayrun minha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza fala yujza alladziina 'amilu sayyi'ati illa ma kanu ya'malun. Siapa yang membawa kebaikan, dia akan mendapatkan yang lebih baik dari apa yang mereka perbuat. Sedangkan siapa yang membawa kejelekan, maka tidak dibalas orang-orang yang berbuat kejelekan-kejelekan itu kecuali sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Dan lain-lain dari ayat-ayat dan hadis-hadis yang menunjukkan prinsip ahlus sunnah harus beriman dengan yaumal jaza, hari pembalasan wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallam bersabda, ma yarwi an rabbih azza wa jal. Pada apa yang beliau riwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang disebut dengan hadis qudsi. Hadis qudsi. Dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi menyatakan Allah berfirman, "Ya ibadi Innama hiya a'malukum usiha lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya itu tidak lain kecuali amalan-amalan kalian sendiri yang kami hitung untuk kalian. Wafihim wafikum iyaha. Faman wajada khairan falyahmadillah Thumma wafikum iyaha. Faman wajada khairan falyahmadillah. Waman wajada ghaira dhalik fala yalumanna illa nafsah. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah Allah berfirman. <laughs> Bahwasanya itu semua adalah amalan kalian sendiri. Kenapa kalian diadab? Karena sebab amal kalian sendiri. Kenapa kalian mendapatkan adab dalam neraka? Karena perbuatan kalian sendiri. Innamahiyya a'malukum. Usiha lakum. Kami hitung untuk kalian. Thumma wafikum. Kemudian aku balas. Apa yang kalian perbuat? Maka siapa yang mendapati kebaikan silahkan. Dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya hendaklah. Dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man wajada ghaira Dan siapa yang mendapatkan selain itu. Fala yalumanna illa nafsa, maka jangan cerca kecuali dirinya sendiri. Allah kasih rahmat seseorang ke dalam jannah karena Allah ridho kepadanya dengan amalan-amalan salehnya, dengan iman dan takwanya, dengan tauhidnya. Amalukum. Maka siapa yang mendapatkan kebaikan-kebaikan yaumul qiyamah, Faliyahmadillah. Maka pujilah Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang masuk ke dalam surga dengan rahmat Allah. Karena amalan-amalan saleh kita. Kalau diukur dan dibandingkan dengan apa yang Allah berikan kepada kita, la syai. Enggak ada papanya Maka dikatakan juga dalam riwayat, tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amalannya. Tetapi karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah merahmatinya, Allah menyayanginya, maka dia masuk surga. Ketika di dunia Allah kasih hidayah dengan rahmatnya. Ketika di dunia Allah kasih petunjuk, Allah kasih ilmu dengan rahmatnya. Ketika di dunia Allah kasih taufik, Allah kasih kemudahan <laughs> untuk beramal saleh. Ketika di dunia Allah kasih perangkat-perangkat untuk beramal dengan amalan saleh. Sehingga dimudahkan untuk beribadah, dimudahkan untuk bersedekah, dimudahkan untuk beramal dengan amalan ibadah, dimudahkan untuk berjihad, dimudahkan untuk berdakwah, dimudahkan untuk berilmu, belajar semua itu dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi di akhirat. Allah rahmati pula dia dengan dihapuskan dosa-dosanya, dimaafkan kesalahan-kesalahannya dan dilipatkan amalan-amalan baiknya maka dia masuk surga. Baik kalau ditanya dengan apa dia masuk surga? Karena apa? Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dari awal sampai akhirnya semua dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang mendapatkan kebaikan falyahmadillah. Siapa yang mendapatkan kebaikan pujilah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmu salihah. Tetapi waman wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Kalau mendapatkan yang selain itu tentunya selain kebaikan adalah kejelekan-kejelekan, azab. Fala yalumanna illa nafsah. Jangan cerca, jangan salahkan kecuali dirinya sendiri. Akhrajahu Muslimun fi sahihih. Dikeluarkan oleh Imam Muslim fi sahihih. Wa sayati lidzalika ziyadatu bayan an qaribin insyaallah dan akan datang nanti tambahan penjelasan sebentar lagi باذنillah taala. Wa qawluhu kemudian ucapannya dalam matan ucapannya musannif wa huwa Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah wal 'ardu wal hisabu وقراءة الكتاب والثواب والعقاب atau kita baca karena ini masih atas dengan yang sebelumnya bil ba'thi wa jazai wal ardi nah yani nu'minu bil ardi wal hisabi wa qira'atil kitabi wa thawabi wal iqab Dan kami juga ahlu sunnah beriman. Dengan adanya al-ardu. Ditunjukkannya amalan-amalan. Wal hisab. Perhitungan-perhitungan. Wa mal farqu bainahuma. Apa perbedaan antara keduanya? Al-ardu tidak dihitung. Itu hanya ditunjukkan saja. Oleh hisab dihitung. Oleh karena itu diriwayatkan Tidaklah seorang pun yuhasab illa uzzib. Tidak seorang pun dihisab kecuali pasti akan diazab. Ketika dikatakan oleh Rasulullah SAW, tidak seorang pun dihisab kecuali diazab, maka beliau bertanya, radhiyallahu taala anha. Ini menunjukkan cerdasnya. Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya Rasulullah, fakifah biqaulihi ta'ala? Bagaimana dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala? فسوف يحاسب حسابا يسيرا Dia akan dihisap dengan hisap yang mudah. Bagaimana itu? Bukankah tidak orang tidak ada orang yang dihisap kecuali pasti akan diadab? Maka dijawab oleh Nabi, "Daliki al-ardu." Ya Aisyah, itu hanya al-ard. Itu hanya ditunjukkan saja. Selesai. Tidak dihitung. Kalau dihitung celaka dia. Kalau dihitung celaka dia. Laisa ahad yuhadab yuhasab illa udhib. Tidaklah seorang di, dihisab kecuali akan diazab. Adapun hisaban yasira yang dijuluki dengan hisab yang mudah adalah hanya dihitung saja. Bukankah ini amalanmu? Hanya ditunjukkan saja. Bukankah ini perbuatanmu? Bukankah ini dosamu? Bukankah, bukankah, bukankah ditunjukkan semua. Sampai ketika dia sudah merasa akan binasa. Ternyata dikatakan kepadanya semua itu sudah aku ampuni. Masuklah dalam jannah. Adapun qiraat al-kitab adalah apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an yang nanti akan dibacakan ayat-ayatnya bahwa mereka akan mendapatkan catatan amal perbuatannya. Ada yang dari kiri, ada yang dari kanan, ada yang dari belakang punggungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa yawma waqa'atil waqi'ah." وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية Kata Allah pada hari itu terjadilah kejadian besar al-waqi'ah Wansyakkatis sama. Maka akan pecah langit. Maka dia wahia, Maka dia hilang begitu saja. Wal mulku ala wal malaku ala arjaiha dan malaikat-malaikat di ujung-ujungnya. Wa yahmilu arsy rabbika fawqahum dan memikul ars Allah pada saat itu samaniyah delapan malaikat Disebutkan dalam tafsir rinciannya bahwa malaikat yang memikul arus Allah Subhanahu wa taala antara telinga dengan pundaknya sejauh perjalanan 500 ribu tahun. Antara dari pundak ke kiri dan ke kanan demikian juga. Nah, artinya bukan sembarang malaikat. Karena arus adalah sebesar-besar makhluk. Sebesar-besar makhluk. Yauma idzin tu'radun la takfa minkum khafiyah. Hari itu akan ditunjukkan semuanya. Akan ditampakkan semua amalan kalian. Enggak akan tersamar dari kalian sedikit pun. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Waman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang beramal dengan amalan kebaikan sebiji darah pun akan dia lihat. Dan siapa yang berbuat dengan kejelekan sebiji darah juga akan dia lihat. Gak akan ada yang terlewat sedikit pun. Hanya saja ada yang kemudian dihitung dan yang ada yang kemudian ditunjukkan setelah itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah katakan dalam ayat lain, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, sesungguhnya engkau itu selalu mendekat, selalu berjalan sampai bertemu dengannya. Fa'amma man utia kitabahu biyaminih, maka siapa yang mendapatkan catatan kitabnya dari kanannya, yuhasabu hisaban Maka dia akan mendapatkan hisab yang mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura dan dia akan kembali ke keluarganya dengan bahagia. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih dan siapa yang mendapatkan kitabnya dari belakang punggungnya fasawfa yad'u thubura maka dia akan memanggil kecuali tidak memanggil kecuali kejelekan wa yasla sa'ira dan akan masuk ke dalam sa'ir Innahu kana fi ahlihi masrura dan dia pada keluarganya dulu dalam keadaan bahagia. Gembira. Innahu dhanna an lan yahur bala inna rabbahu kana bihi basira. Mereka menduga bahwa mereka tidak akan mendapatkan demikian. Bahkan Sungguh Rabbi ya maha melihat apa yang dia perbuat. Ya ini dikira ketika dia bersenang-senang dengan keluarganya di dunia, dikira nggak ada hisab, dikira nggak ada perhitungan, dikira nggak ada catatan, dikira nggak ada yaumul jaza, dikira nggak ada balasan. anna yahur. Kata Allah bala bahkan Allah selalu melihat dan Allah mencatat Allah perintahkan malaikat-malaikatnya raqibun atid yang mencatat setiap lafaz yang dikeluarkan dari mulutnya tercatat. Demikian pula dalam surat Al-Kahf. Wa 'uridu 'ala rabbika saffan laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwal marrah. Bahkan mereka akan dihadapkan kepada Rabbnya dengan berbaris Laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Dan kalian telah datang kepada kami seperti awal kami ciptakan kalian pertama kali. Apa maknanya? Kalian datang kepada kami kata Allah dalam keadaan seperti kami ciptakan kalian pertama kali dalam keadaan <laughs> tidak berpakaian, dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan ghurla belum dikhitan. Masih seperti ketika bayi dilahirkan. Dan sudah sebutkan nanti bahwa bentuknya tidak sebesar <laughs> sekarang, tetapi keadaannya dalam keadaan tidak belum dapatkan apapun wala pakaian, tidak pula alas kaki dan dalam keadaan belum dikhitan. kitabu masih surat Al-Kahf ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا kata Allah dan akan diletakkan شتتا catatan-catatan maka engkau akan lihat kaum mujrimin, para pendosa dalam keadaan takut, dalam keadaan musyfiqin. Mimma fi dengan apa yang ada dalam catatan itu, ketakutan. Karena ternyata dalam catatan itu lengkap semua yang dia sembunyikan di dunia tampak tertulis di situ. Tidak ada yang terlewat sedikit pun. Maka mereka musyfiqin mimma fi wa yaqulun dan mereka berkata ya wailatana ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة Duhai kiranya, celaka aku. Bagaimana catatan ini? Tidak meninggalkan yang kecil ataupun yang besar. Semuanya tercatat di dalamnya. Semuanya dihitung. Gelisah, ketakutan para mujrimin. Wawajadu ma'amilu hadira. Dan mereka dapat di apa yang mereka perbuat di dunia, hadir di situ. Semua perbuatannya tercatat di situ. Wala yadhlimu rabbuka ahada dan Allah tidak mendolimi siapapun. Allah perlakukan secara adil. Innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Itu amal kalian sendiri. Aku cuma ngitung kata Allah. Menghitung amalan kalian. Thumma uwafikum. Kemudian aku balas kalian. Maka siapa yang mendapatkan kejelekan. Fala yalumanna illa nafsah Siapa mendapatkan kejelekan jangan cerca kecuali dirinya sendiri. Kenapa aku berbuat begini? Kenapa aku berbuat begitu? Demikian pula dalam ayat lain dalam surat Ibrahim. Allah berfirman, "Yauma tubaddalu al-ardu ghayra ardi was-samawat wa barazu lillahi al qahhar Pada hari itu akan diganti bumi dengan bumi yang lain dan juga langit-langit Wa barzulillah dan mereka akan tampak dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Wahid Al-Qahhar. Dalam ayat lain Allah katakan rafi'ud darajat yang sangat tinggi derajatnya. Dzul arsy, pemilik arsy, yulqir ruh min amrih yang memberikan ruh dari perintahnya ala man yasha kepada siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya. <coughs> ila qawlihi ta'ala sampai pada ucapan Allah Subhanahu wa taala. allaha sari'ul hisab. Dan Allah Maha cepat perhitungannya. Atau ucapan Allah Subhanahu wa taala wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Takutlah kalian pada satu hari yang kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala menghadap Allah Subhanahu wa taala. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Kemudian akan dicukupi, yang akan dibalas setiap kalian, setiap jiwa bima kasabat dengan apa yang dia perbuat. Tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Akan ditepati balasannya bagi setiap jiwa ma kasabat apa yang dia perbuat Wahum la yudlamun dan mereka tidak akan dizalimi. Siapa yang tidak percaya dengan yaumal hisab maka mendapatkan hisab yang jelek. Siapa yang tidak percaya pada hari kiamat maka dia mendapatkan kebinasaan, kengerian yaumal kiamah. Siapa yang tidak beriman kepada hari perhitungan maka dia tidak akan dimudahkan hitungannya. Siapa yang tidak percaya dengan semua itu, maka dia kufur. Dia akan dibuktikan oleh Allah, dihadapkan kepada naran talamma. Dan itu jazaan wifaqa. Jangan bilang terlalu kencang. Itu sangat-sangat adil. Dia tidak percaya, Allah azab supaya percaya. Ya. Khana maka Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan kepadanya, "Dzuqu ma kuntum ta'malun." Ta Rasakan apa yang kalian kerjakan sendiri. Dzuq innaka antal aziz. Silahkan, rasakan. Bukankah engkau orang yang terhormat di dunia? Bukankah engkau dulu orang yang sombong di dunia? Rasakan. Azab. Dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala semua apa yang mereka sangka di dunia. Dan itu namanya keadilan. Rawa al-Imam al-Bukhari rahimahullah dari Aisyah radhiyallahu taala anha, "Anna Nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, "Laisa ahadun yuhasab yawmal qiyamah illa halak." Atau riwayah, "Udzib." Tidaklah seorang pun dihisab pada hari kiamat kecuali pasti akan diazab. Fakultu, saya katakan, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ya Rasulullah. Alaysa qad qala Allah Ta'ala, bukankah Allah berfirman, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW menjawab, innama dhalikil ardu Ya Aisyah, itu hanya ditunjukkan. Walaysa ahadun yunaqash al-hisab yawm al-qiyamah illa 'udzib. Tidaklah seseorang dihitung, dihisab pada hari kiamat kecuali pasti akan diazab. Berarti hisaban yasira hanya al-ardu, hanya ditunjukkan saja. Hadis akhrajahu Al-Bukhari wa Muslim fi sahihayhima. Yani annahu law nuqish aw naqasha fi hisabihi li'abidihi la'adzabahum wa huwa ghairu zalimin Karena kalau Allah hitung dalam hisabnya seorang hamba maka dia akan diadab dan Allah tidak zalim. Walakinnahu ta'ala ya'fu wa yassah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memaafkan. Allah Subhanahu wa taala memaklumi. Ini khunilin azakumullah. Disebutkan oleh Nabi Allah Wasallam dengan sangat jelas. Zalikil ardu. Karena kalau dihisap, dihitung pasti akan diadab. <laughs> Khunilin azakumullah. Kebaikan-kebaikannya dia perbuat dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ah, dihitung. Bukankah itu dariku? Kebaikanmu, amal solehmu, ibadahmu. Ini orang yang paling soleh. Yang paling solehnya. Bukankah itu dariku? Bukankah itu semuanya aku yang berikan taufik? Bukankah semuanya aku yang berikan? Selesai. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kemaksiatanmu. Bagaimana? Mau dimaklumi dari sisi mana? Sudah dikasih kemudahan untuk beramal baik, engkau beramal jelek. Sudah diberi taufik, diberi kemudahan untuk beramal saleh, sudah diajarkan ilmu, sudah diutus seorang rasul, sudah diturunkan kitab-kitab. Tapi kau berbuat dosa. Bukankah sudah ada para dai yang menjelaskan? Bukankah sudah ada para ustaz yang menasehati? Bukankah ada temanmu yang baik mengatakan jangan? Bukankah, bukankah, bukankah? Tidak ada alasan. Maka kalaupun diazab, Allah tidak zalim. Allah tidak zalim. Allah subhanahu wa ta'ala maha adil. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala rahmatnya mengalahkan kemarahannya. Rahmat Allah mengalahkan kemarahannya. Dan Allah katakan wa kataba ala nafsihi rahmat. Allah tuliskan atas dirinya rahmat. Maka Allah maafkan, Allah ampuni, Allah kurangi, Allah tidak lipatkan. Allah tutupi, Allah sembunyikan, Allah maafkan rahimin. Dan inilah sifat Allah subhanahu wa ta'ala afun ghafur. Wafis sahih dan dalam kitab sahih disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam inna nasa yus'aquna yaumal qiyamah faakunu awwala man yufiq nanti pada hari kiamat semua orang dalam keadaan tidak sadarkan diri yus'aqun. Sa'iq adalah ketika takut dengan sesuatu atau kaget dengan sesuatu, dia shock kemudian tidak sadarkan diri. Fa'akunu awwala man yufiq. Sedangkan aku adalah yang pertama kali sadar, kata Rasulullah SAW. Fa'idha Musa akhidun biqa'imatil arsi. Ternyata kulihat Musa sudah bergantung di tiang arsh. Fala adri afaqa qabli, aku tidak tahu apakah dia yang bangkit duluan sebelum aku atau aku sebelum dia. Ini hampir bersamaan. Am juziya bi sa'atin yaumat tur atau juzia ini bersamaan dengan sa'qah yaumat tur. Demikian dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu sebagaimana diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim. Benar. Wahada sa'iq fi mawqifil qiyamah. Idza jaa Allah li faslil qada dan sa'q yang ini adalah sa'q ketika di tempat berkumpulnya mereka di mahsyar yaumul qiyamah. Ketika Allah datang untuk menyelesaikan urusan. Wajah jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Wa ardu binuri Ketika bumi bercahaya terang <laughs> dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Fahina idin yus'aqul khalaiqu kulluhum. Hari itu semuanya nggak sadarkan diri. Dan yang pertama sadar adalah Rasulullah SAW. Fa'in qil, kalau dikatakan kaifa tasna'un biqaulihi fil hadis inna nasa yus'aquna yawmal qiyamah fa akunu awwala man tansyaqu anhu al ardh Fa'ajdu Musa batisan biqaimatil arsh. Kalau ada yang bertanya bagaimana dengan ini? Ada hadis yang berkata, manusia nanti tidak sadarkan diri pada hari kiamat. Dan aku adalah orang yang pertama terbuka bumi ini mengeluarkan aku. Ini pertama kali dibangkitkan. Fa'ajdu Musa batisan biqaimatil arsh. Dan aku mendapatkan Musa sudah bergantung biqaimatil arsh di tiang arsh. Sepertinya kalau lihat hadis ini dari dunia, di dunia bukan di mahsyar. Bagaimana? Qila la raiba anna hadha lafaz qad warada hakadha wa minhu nasha al iskal Tidak ragu lagi, memang lafaznya seperti itu dan terjadi perbincangan tentang masalah tersebut dan terjadilah al-iskal kesulitan beberapa ulama walakinnahu dakhala fihi ala rawi hadis fi hadis farakkaba bainal lafdhaini tetapi sepertinya itu adalah tercampurnya satu hadis dengan hadis yang lain hadis yang ini masuk ke hadis lain farakkaba bainal lafdhain maka tercampur antara dua lafaz fajaa hadzanil hadisani hakadha akhirnya datanglah hadis yang seperti itu ahaduhuma anna nas yus'aquna yawmal qiyamah fa akuna awwala man yuthiq. Ini hadis pertama. Nanti manusia yang qiyamah Lihat kalimatnya, yaumul qiyamah. Yus'akun. Mereka pingsan tidak sadarkan diri. Dan aku adalah yang pertama sadar. Yang sudah lewat. Hadis kedua, Ana awwalu man tansyaku anhu al-ardu yaumul qiyamah. Bahwa aku nanti adalah yang pertama dibangkitkan dari muka bumi Yaumul qiyamah. Sesungguhnya berbeda dua hadis ini. Pertama dibangkitkan Rasulullah. Dan nanti ketika tidak sadarkan diri di mahsyar. Yang paling pertama sadar juga Rasulullah SAW. Akhirnya tercampur dua hadis tadi dalam satu hadis. Padahal ala rawi hadal hadis fil akhar. Demikian kata Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah. Wa mimman nabaha ala hadha Abu Al-Hajjaj Al-Mizzi di antara yang mengingatkan masalah ini bahwa ini tercampur dua hadis adalah Imam Al-Mizzi rahimahullah. <clears throat> Gurunya Ibnu Kathir rahimahullah. Wa ba'dahu Syekh Samsuddin Ibn Al-Qayyim yang juga mengingatkan seperti itu adalah Ibnu Qayyim rahimahullah. Wa syaikhuna dan juga syekh kami Syekh Imad Imaduddin Ibnu Katsir rahimahumullah. Semoga Allah merahmati mereka semuanya. Wa kadzalika ishtabah ala ba'd ruwah Demikian pula tersamar antara beberapa rawi maka berkata fala adri afaqa qabli am kana mimman istathna Allah azza wa jalla Aku tidak tahu apakah dia Musa alaihissalam sudah sadar sebelumku atau dia termasuk yang dikecualikan. Artinya tidak pingsan. Wal mahfud alladhi tawata'at alaihi riwayat sahihah. Yang mahfud adalah yang saling mendukung antara riwayat-riwayat yang sahih. Yaitu yang pertama tadi. Aku tidak tahu apakah dia bangkit lebih dulu atau berbarengan denganku. Wa alaihi al-ma'na as-sahih. Dan itu makna yang sahih. Fa inna as-sa'q al qiyamah litajallillah li'ibadih. Karena saat ketika itu adalah ketika Allah menampakkan dirinya. Maka tidak ada yang dikecualikan, semuanya nggak sadarkan diri. Idza jaa li al qada, fa Musa alaihi salam in kana lam yus'aq ma'ahum fayakunu qad juziya bi saqati yaumin تجلى ربه للجبل فجعله دكا فجعلت صاقة هذا التجلي عوضا عن صاقة الخلائق لتجلي ربه يوم القيامة فتأمل هذا المعنى العظيم ولا تهمله كتب اليوم كان الصاقة يوم القيامة adalah ketika Allah menampakkan dirinya dan Musa alaihi salam kalaupun dikecualikan karena Musa sudah pernah terkena saqah di dunia ketika berkata ya Allah perlihatkanlah dirimu kepadaku maka Allah tampakkan kepada gunung maka Musa melihat gunung itu sudah sa'iqah. Ya. Wallahu taala a'lam. Fata'ammal hadzal ma'na. Yaumul qiyamah. نواصل إن شاء الله في درس القادم بالله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته